<clears throat> Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran dalam satu surat Al-Asr. Wal-Asr Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر demi masa ada yang memanakan demi waktu asar innal insana lafi khusrin sesungguhnya al insan meliputi semua manusia tanpa terkecuali. Al-insan itu isim mufrad yang ada alif lam al insan itu listighraqil jinsi meliputi semua jenis insan. Sehingga kan sesungguhnya semua manusia itu lafi khusrin sungguh-sungguh dalam kerugian. Kata-kata khusrin disebutkan dalam bentuk nakirah dengan tanwin. Meliputi semua bentuk khusran, kerugian-kerugian. Meliputi kerugian-kerugian dunia, apalagi kerugian-kerugian akhirat. Barakallahu fikum. Ayat ini menegaskan dengan jelas semua insan dalam kerugian hal yang tidak mereka sukai hal yang mereka hindari masing-masing orang berjuang supaya selamat dari berbagai macam kerugian nyatanya semuanya merugi dengan kadarnya masing-masing. Sebagai dari tafsir memaknakan al-insan ay al-kafir. Orang-orang kafir sungguh dalam kerugian. Ini salah satunya. Dia merugi karena kekufurannya, karena kesyirikannya, tidak punya iman, tidak punya akidah, tidak punya tauhid, Ruginya rugi dunia akhirat. Di dunia dalam kekufuran. Dia qiyamah nanti ancaman neraka menanti. Kaum kufar neraka tempatnya. Wa'idat lil kafirin. Neraka dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ada yang menyebutkan dah hanya orang kafir, hatta yang muslim pun merugi dengan keadaannya masing-masing. Dia muslim menyimpang sesat dengan berbagai macam paham-paham radikalnya, amal-amal bid'ahnya. Nggak sesuai dengan bimbingan sunnah. Merugi karena penyimpangan-penyimpangannya, merugi dikarenakan radikalismenya. Rugi di dunia, rugi di kiamah. Ancamannya keras bagi para, para pelaku bid'ah wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin ضلالة wa kulla finnar hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini semua perkara baru adalah bid'ah semua bid'ah adalah sesat dan yang sesat neraka tempat juga dimasukkan sosok muslim namun bergelimang dosa, kemaksiatan, kefasikan, kefajiran, kewaliman, semena-mena, tidak kejahatan-kejahatan. Dengan berbagai macam dosa yang ada. Merugi dia dengan kefasikannya. Dengan dosa-dosanya. Ancamannya keras. Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan semua umatnya untuk meninggalkan dan menjauh dari dosa-dosa dan dibahasakan dengan membinasakan. Belum mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hati-hati eh, apa namanya jauhilah oleh kalian ijtanibu jauhilah oleh kalian as-sab'al mubiqat tujuh dosa yang mubiqat. Disebut dalam syarahnya, ay al-muhlikat. Tujuh dosa yang membinasakan pelakunya. Binasa duniawiyahnya, binasa agamanya, binasa akhiratnya. Disebutkan syirik, dosa kesyirikan, sihir, memakan harta riba, maka hatana yatim, membunuh diri, dan yang lain yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Orang yang jatuh dalam berbagai macam dosa dan penyimpangan itu orang yang binasa, bukan orang yang selamat, orang yang merugi, bukan orang yang sukses. Merugi dengan dosa-dosanya. Kata-kata al-insan meliputi mereka semua dengan kadarnya masing-masing. Bahkan orang muslim yang soleh sekalipun mengalami kerugian. Ada orang yang soleh, semangat beribadah, semangat mengejarkan keta ketaatan. Tapi dia tersibukkan dengan amal-amal mafbul. Amal-amal yang kecil pahalanya luput daripadanya amal yang afbal afbal yang besar pahalanya yang lebih utama pahalanya rugi dia ruginya tidak dapat yang besar dapat yang kecil dapat pahala yang kecil bukan pahala yang besar itu kalkulasinya orang yang soleh rugi apa kalkulasinya para pebisnis dia mestinya dapat untung satu triliun, dapat untung 100 miliar. Rugi apa untung? Ah, para pedagang? Jawabannya apa? Rugi. Jangan dibilang untung. Alhamdulillah dapat 100 miliar. Ya antum yang jarang dapat segitu. Nah kalau mendapatkan 100 miliar, luput satu triliun, ya rugi. Dapatnya kecil, nggak dapat banyak. Begitu pula terkait dengan amal kebajikan. Kadang orang soleh merugi dia, rugi dia. Dikarenakan dia mengerjakan amal-amal yang kurang afdal, terluputkan daripadanya amal-amal yang afdal, afdal. Sehingga semuanya mengalami kerugian dengan kadarnya masing-masing. Lalu Allah Jalla wa'ala mengecualikan empat pihak atau seseorang yang memiliki empat kriteria. Selamat dari kerugian, selamat dari kebinasaan, selamat dunia akhirat. Ilalladzina amanu kecuali orang-orang beriman. Imannya sahih, akidahnya benar, tauhidnya murni. Kata para ulama, orang yang memiliki akidah yang benar itu dasarnya ilmu. Sehingga ditafsir memanakan orang yang beriman, yakni al-ilmu nafi, yang memiliki ilmu yang bermanfaat, mengerti ilmu agama, mengilmui tentang agamanya, dan dia dengan ilmu itu memiliki iman yang kuat, akidah yang benar, tauhid yang murni. Bab ilmiahnya betul. Wa amilu salihat dan orang-orang beramal saleh Amal soleh melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu amal soleh. Dikerjakan dengan keikhlasan lillahi ta'ala dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan sah amalannya. Dan meliputi semua amal soleh. Kalau mau dijabarkan ya berislam secara kafah. Islam dari A sampai Z hanya dua. Amal kamu kerjakan, dosa kamu tinggalkan. Berita kamu benarkan, termasuk e, ketaatan tadi. Kamu kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah. Itu amal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haq. Saling tausiah dengan kebenaran. Ini dakwah ilallah. Orang-orang yang tidak hanya menyempurnakan dirinya dengan iman dan amal saleh tapi ikut bersama-sama mengajak orang lain supaya sempurna dirinya dengan iman dan amal soleh pula. Tawasi bil haq. Mendakwakan kebenaran, mengajak orang pada kebenaran. Namanya dakwah ilallah. Mengajak orang lain, ayo bersama-sama kita sempurnakan diri kita dengan iman dan amal soleh Ayo bersama-sama selamat dunia akhirat dengan iman dan amal saleh, selamat dari semua kerugian dengan iman dan amal saleh. Ayo dakwah. Dan dakwahnya hak, bukan dakwah yang batil. Wa sabar yang keempat dan saling tausiah dengan kesabaran. Pentingnya keistikomahan dalam perkara ini. Sabar itu sabar, keteguhan, ketegaran, ketabahan di atas iman, amal soleh, dakwah. Ilmu, amal, dakwah. Harus sabar dalam berilmu. Harus sabar dalam beramal saleh. Harus sabar dalam berdakwah. Namanya istiqomah di atas itu semuanya. Sampai akhir hayat mukmin, amil, da'i. Iman, ilmu, amal, dakwah sampai akhir hayat mati di atas husnul khotimah. Inilah yang dikatakan sukses Beruntung dunia akhirat. Selamat dunia akhirat dari semua kerugian, malapetaka yang membinasakan dia. Iman dengan dasar ilmu, amal saleh, dakwah dan istiqomah sabar di atasnya. Mohon maaf, tidak ada penyebutan miskin, fakir, kaya dan segala macam. Tapi semuanya masalah dinia. Tapi dengan dinia tadi, duniawiyahnya akan selamat dengan iman yang dia beri. Barakallahu fikum. Yang dikatakan di awal bukan terkait dengan selamat dari kemiskinan, tetapi bagaimana Anda bersikap dengan benar ketika miskin. Kaya miskin itu Allah yang menentukan, bukan kita. Takdirnya kaya, takdirnya miskin sudah ditetapkan semua. Ketika Anda sebagai seorang yang miskin, bagaimana cara Anda bersikap yang benar dalam kondisi Anda miskin? Selamat dari malapetaka, mara bahaya kemiskinan. Anda sabir, sabar menghadapi kondisi tadi. Sabar itu dengan keimanan yang beriman. Sabar itu adalah amal soleh. Kita bisa ya. Anda diuji dengan berbagai macam malapetaka, bencana, musibah di dunia ini. Tak terelakkan. Bukan bagaimana selamat dari musibah itu tidak mungkin. Bagaimana caranya Anda Bersikap dengan benar ketika banyak malapetaka. Sabar menghadapinya. Sabar itu dengan iman. Sabar adalah amal soleh. Anda selamat dari semua tadi. Jangan lupa ada malapetaka namanya kekayaan, limpahan harta benda, full kenikmatan. Jangan dikira orang kaya itu kemudian selamat semua. Banyak orang kaya yang kufur nikmat. Kafir banyak yang kaya, musyrik banyak yang kaya, orang menyimpang banyak yang kaya, orang fasik banyak yang kaya. Itu membinasakan. Barakallahu Bagaimana Anda selamat ketika diuji dengan berbagai macam kekayaan. Anda harus syakir, bersyukur atas nikmat yang Allah kasih kepada Anda. Mensyukuri semua nikmat yang ada. Syukur dengan iman. Syukur itu amal soleh. Selamat dari semua yang ada. Dipahami ya? Ini kuncinya. Iman, amal soleh, dakwah, dan sabar. Selain ini dikatakan merugi dia. Rugi duniawiyahnya, rugi diniyahnya, rugi ukhrawiyahnya. Tergantung kadarnya masing-masing. Empat ini bukan semata-mata selamat dari kerugian dunia. Tapi selamat dari kerugian terkait dengan perkara agama. Bahkan selamat dari kerugian di kiamah nanti. Anda membawa empat poin ini selamat dunia wia ya Anda. Agama selamat, ukhrawiyah aman, surga tempatnya bagi yang memiliki empat perkara ini. Ini ayat disebutkan, eh, ini surat disebutkan oleh Syekh eh, Al-Allamah Asyid bin Bas rahimahullah dalam hadara beliau ketika pembahasan tentang ke jalur jalan keselamatan dunia akhirat. Dibawakan surat ini oleh beliau. Ingin selamat, amalkan ayat ini iman, amal saleh, dakwah dan sabar. Barakallahu fikum. Ayat yang kedua. Ayat yang sering kita baca dalam sholat kita. Terdapat di dalam Al-Fatihah. <coughs> Allah mengatakan dalam firman-Nya, <coughs> Al-Fatihah menjelaskan tentang doa yang dipanjatkan hamba-hambanya yang sedang beribadah. مسلمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ya Allah beri kami hidayah petunjuk kepada jalan yang lurus siratal mustaqim. Jalannya orang-orang yang engkau nikmat ya Allah. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai atau orang yang sesat. Namanya siratul mustaqim. Ini adalah keselamatan dunia. Anda akan selamat dari semua bentuk kekufuran, kesyirikan. Selamat dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Dengan cara ini. Yaitu sulukus siratil mustaqim. Anda menempuh jalan yang lurus menapati siratal mustaqim selamat di dunia ini. Ada ikhtiarnya, ada doanya. Ini doanya ya Pak. Mohon taufik, mohon hidayah, dibimbing, menuju jalan yang lurus. Allah yang membimbing, yang memberi kemudahan kepada kita. Apa itu soal mustaqim? Disebutkan dalam tafsirnya, ialah Islam. Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Itu setelah mustaqim. Islam secara kafah, kamu mengilmuinya, kamu mengamalkannya, itu adalah jalan yang lurus. Engkau menjadi sosok muslim yang benar, muslim yang baik, berislam, memiliki iman, memiliki akidah, memiliki tauhid, berislam dengan bimbingan sunnah, selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, muslim yang soleh bertakwa, jauh dari berbagai macam kefasir dan kefajiran, yang berakhlakul karimah jauh dari berbagai macam akhlak yang, ter, uh, yang yang buruk. Simpel kalimatnya tapi luas maknanya. Anda berislam secara kafah. Selamat di dunia ini dari jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Orang Yahudi. Selamat dari jalannya orang-orang yang sesat dalam ayat ini. Siapa mereka? kaum Nasara. Mohon maaf, itu langsung Rasul yang menjelaskannya dalam sebuah hal yang sahih tentang ayat di atas. Al-maghdubu alaihim humul yahud an-nasara hum aba al-adhahum nasara. Yang dimurkai Yahudi, yang sesat kaum Nasrani. Dengan Anda berislam secara kafah, selamat dari penyimpangan-penyimpangan kufur dan syirik yang mereka non muslim bahkan lebih daripada itu, selamat dari berbagai macam kebitahan, kebitahan, penyimpangan-penyimpangan dalam Islam dengan Anda di atas jalan yang lurus tadi itu. Bahkan ubudiah Anda, kesolehan Anda, ketakutan Anda di atas jalan yang lurus tadi. Ini di dunia. Dijelaskan oleh para ulama yang menjabarkan Al-Fatihah ini. Nanti di Yomul Qiyamah, Masing-masing insan tanpa terkecuali pasti akan melewati sirat jam kiamat nanti. Sirat jisrun yunsabu ala matni jahannam. Sirat yang disebut dalam banyak hadis yang kiamat nanti jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahannam Ini statnya neraka jahanam, di atas neraka jahanam dibentangkan yang namanya sirat, ujungnya adalah surganya Allah Jalla wa'ala. Di bawahnya adalah neraka yang menyala-nyala. Dan masing-masing insan yang malam kiamat nanti pasti akan melewatinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa imminkum illa wariduha." Dan masing-masing kamu pasti akan melewati ini semuanya masuk ke dalamnya. Ini masuk neraka dipandangkan oleh para ulama menyeberangi jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Seakan-akan Anda memasuki neraka. Ini kondisi yang sangat mencekam kala itu. Yang menentukan selamat tidaknya hamba ketika menyeberangi jembatan ini. Kondisi dia di dunia ini. Mereka mengatakan Man salaka siratal mustaqim fi dunya sallamahu Allah tabaraka wa ta'ala ala sirat yaumul qiyamah. Di dunia ini ketika dia menyeberangi, menapaki sal mustaqim dalam apa fatihah di atas, maka nanti di yaumul qiyamah Allah Jalla wa ala akan menyelamatkan dia ketika menyeberangi jembatan di yaumul qiyamah nanti. Di dunia, masya Allah, mukmin berakidah, muahid, bertauhid, di atas sunnah, Soleh, bertakwa, beretika, beradab, menjauhi larangan-larangan yang ada, nggak ada syirik, wala kufur, wala bid'ah, wala kesesatan, wala kemaksiatan, wala akhlak yang buruk. Islam secara kafah di dunia ini. Di kiamat nanti dia akan selamat ketika menyeberangi sirat dan berujung kepada surganya Allah Jalla wa'ala. Itu puncak keselamatan dunia. Selamat dari itu semua, Yamul qiyamah, selamat dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah. Apa caranya? Menempuh siratal mustaqim. Dipahami ya, Menempuh siratal mustaqim, bukan menempuh jalan menuju kepada kekayaan harta dan miskin. Gak level. Ini levelnya kaum yang beriman menempuh jalan yang lurus bisa secara kafah selamatnya dunia, agama, alam bahasa, akhirat. Barakallahu fikum. Maka perjuangan kita sebagai seorang muslim di muka bumi ini adalah berislamlah secara kafah. Telusuri, tapaki, jalan yang lurus ini. Islam yang mulia ini. Barakallahu fikum. Adapun hadis disebutkan da, dari banyak sahabat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kondisi yang menimpa kaum muslimin, menimpa umatnya. Sunnatullah pada kaum muslimin mereka terpecah belah, berselisih dengan berbagai macam paham, berbagai macam kelompok dan golongan. Semuanya diancam dengan neraka oleh beliau SAW. Satu yang selamat. Beliau mengatakan dalam sabdanya, wasataftariku ummati ala ثَلَاثٍ wa sab'ina firqatan kulluha النَّارِ nari illa Dan umatku ini, umat Islam, bukan umat uh, dakwah menuntut ijabah kaum muslimin. Sehingga semua adalah muslim bukan dan muslim. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 firqah, kelompok, golongan. Kulluha finnar. Semuanya di neraka tempatnya. Diancam dengan neraka, melambangkan, menegaskan ini kelompok yang sesat, kelompok yang menyimpang, bukan yang benar, bukan yang lurus diancam dengan neraka, tidak selamat dunia akhirat. Di dunia tidak selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Justru mereka jatuh dalam penyimpangan tadi. Di yaumul qiyamah nanti tidak selamat dari neraka. Justru mereka diancam dengan neraka. Illa wahidah kecuali satu, kata beliau. Disebutkan wahiyal jamaah. Satu adalah al-jamaah. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang, di, yang dihasankan sebagian ulama belum menegaskan siapa al-jamaah itu. Belum mengatakan ma ma'ana alaihil wa ashabi apa-apa yang aku ada di atasnya pada hari ini tentang sahabatku. Ma ana alaihi wa ashabi. Semua orang, semua pihak tanpa terkecuali yang berada di atas bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Yang menapaki bimbingan sunnah Rasul. Yang menapaki bimbingan para sahabat, para salafun Salih. Ini yang dikatakan najiyah selamat. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Dijelaskan oleh para ulama dalam syarah hadis seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Syarah Aqidah Wasitiyah menegaskan Firqatun najiyah ay najiyatun fid dunya minal bid'ah wal dhalalat wa najiyatun yaumil qiyamati minan nar. Kelompok yang selamat selamat di dunia ini dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah, berbagai macam dhalalat yang menyesatkan dan di yaumil qiyamah nanti selamat dari api neraka. Itu yang namanya keselamatan. Kalau selamat, mafhumnya di dunia alal hidayah, dikasih petunjuk, dikasih hidayah dengan Islam, bimbingan sunnah, dengan para para sahabat, agamanya bagus, agamanya selamat, di kiamah nanti selamat dari neraka, mafhumnya adalah dijamin dengan surganya Allah Jalla wa'ala. Itu yang namanya keselamatan dunia akhirat di dunia selamat dari kekufuran, kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan bid'ah, selamat dengan sunnah, dengan Islam, amal soleh, takwaan, akhlak yang mulia. Dia kiamat nanti selamat dari neraka. Selamat dengan surganya Allah Jalla wa Apa caranya? Caranya adalah tempuhlah, tapakilah jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad SAW. Ikuti sejak langkah Rasul SAW. Bimbingan sunnah, sunnah beliau. Dan tapaki tidak langkah para sahabat. Disebut dengan salafun salih. Sunnah Rasul dengan pemahaman para salaf. Dalam semua aspek kehidupan kita. Ini kunci keselamatan dunia akhirat. <clears throat> Ada yang kedua dari Irbad bin Syariah, Semoga Allah meridainya. Dari Imam Ahmad wabi Abi Dawud dan Sahih Eh, kata Ibnu Syariah Nabi kita Muhammad SAW memberikan mau yang karenanya. Ada yang mengatakan ya Rasulullah beri kami wasiat. Beliau mengatakan usikum bi taqwallahi wa sami wa ta'ati wa in ta'amara alaikum 'abdun habashi Dikasih wasiat ini. Takwallah dan mentaati pemerintah penguasa meskipun dia budak Habasyah dalam perkara yang ma'ruf. Takwa Allah mentaati penguasa. Lu mengatakan setelah itu. Fa'innahu man ya'ish minkum ba'di sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya sahabat di antara kalian nanti yang hidup, hidup meninggalku akan menyaksikan perpecahan yang sangat banyak, ikhtilaf yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kamu kembali pada sunnahku, memegangi sunnahku, dan sunnah khulafur rasyidin yang terus eh, sepeninggalku. Tamassaku biha wa'adhu adu bin nawajid. Pegangi sunnahku dengan kuat, gigit dengan geraham-geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam perkara agama ini muhdatsat adalah bid'ah, bid'ah adalah sesat dan mengatakan sesat neraka tempatnya. Ini jalur keselamatan dari penyimpangan-penyimpangan dunia. Perpecahan-perpecahan di antara kaum muslim di, di, di muka bumi. Selamat dari semua tadi dengan takwa Allah. Semuanya bertakwa kepada Allah sebagai hamba yang saleh, laksanakan perintah agama, jauhi larangan agama. Hamba yang bertakwa yang saleh. Kalau semuanya bertakwa, nggak ada perpecahan. Satu, mutakin, salihin. Ada yang tidak bertakwa jadi pecah belah. Yang kedua, mentaati waliul amr, mentaati penguasa kita yang muslim dalam perkara yang ma'ruf. Ini untuk menyatukan satu bangsa, satu negara dengan ketaatan pada waliul amr yang itu merupakan bimbingan Islam, bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan itu bersatu padu, kokoh, tak tertandingi, gak ada perpecahan di tengah-tengah bangsa dan negara. Disatukan dengan mentaati waliul amr. Ada perpecahan di kalangan ada yang anti pemerintah, ah, terorisme, radikalisme, khawarij dan segala macam. Pecah belah eh, dengan semua tadi. Kalau semua mentaati penguasanya satu. Dengan satu pemerintah, dengan satu bangsa, satu negara, adem, ayam, tentrem negaranya. Barakulikum. Dan yang berikutnya diminta kembali berbimbingan sunnah. Alaikum sunnati. Dan diminta kembali pada sunnah khulafah pemahaman para sahabatul kiram, para khulafa. Semuanya kalau semuanya ala sunnah, semua dengan pemahaman salaful ummah satu, tidak bakal ter terpecah belah, tidak bakal ada kelompok yang menyimpang menyimpang tadi, tidak bakal ada namanya radikalisme, ekstremisme, tidak bakal ada. Semua dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman para para khulafa rasulin, para salaf. Dan diwarning hati-hati dari perkara bid'ah, muhdatsatil umur. Ini yang membuat umat terpecah belah. Ini yang membuat orang diancam dengan nerakanya Allah Jalla wa'ala. Tidak selamat dunia akhirat. Ini solusi bimbingan Islam terkait dengan keselamatan dunia akhirat. Bertakwa kepada Allah. Dalam berbangsa, taati pemerintah kalian. Yang muslim, dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang mubah. Bukan dalam perkara kemaksiatan. Hmm? Kembali pada bimbingan sunnah. Jangan melawan para sahabat. Hindari penyimpangan. Hindari berbagai macam bolalat, penherafat. Para fikum. Akan selamat dunia akhirat. Wallahul musta'an. Ada yang ketiga. Saya akan simpel-simpel dikarenakan uh, eh, kebagian banyak poinnya supaya uh, banyak. Kalau dicaparkan semuanya, waktunya habis tinggal sedikit. Hadis yang ketiga disebutkan dalam Sunan Tirmidzi Beliau mengatakan Hasan sahih. Dari Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridainya. <clears throat> Beliau mengatakan kultu ya Rasulullah. Aku bertanya wahai Rasulullah, akhbirni bi bi'amalin al jannata wa al nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepada aku, sampaikan kepada aku dengan sebuah amalan yang dengan amal ini Aku masuk ke dalam surga dan aku jauh dari neraka. Kata-kata masuk surga, selamat dari neraka, itulah sumber keselamatan yang sesungguhnya. Itu yang dikatakan sukses yang sebenarnya. Nah, di kiamat nanti masuk surga selamat dari neraka. Kan gitu ya. Sepakat ini ya. Untuk apa di dunia hartanya banyak neraka tempatnya. Untuk apa di dunia bergelimang harta neraka tempatnya? Itu bukan namanya keselamatan. Yang namanya selamat dunia akhirat ketika Anda nanti di Yomul qiyamah masuk surga selamat dari neraka. Pertanyaan luar biasa. Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku sebuah amalan yang dengan ini aku bisa masuk surga selamat dari neraka. Belum mengatakan lakau saat ma'afi. Sungguh engkau bertanya tentang perkara yang sangat besar. Perkara besar ya ikhwan. Dabaan semua orang ini. Tetapi itu perkara yang mudah bagi orang yang Allah beri kemudahan kepadanya. Ini poin pertama, kita diminta untuk tawakal kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, isya'ana billah. Sebelum ikhtiar yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, mohon kepada Allah, taufik hidayah, kemudahan-kemudahan dalam mengerjakan uh, amal yang bakal disebutkan nanti. Mohon kepada Allah husnul khatimah wal jannah. Jangan lupa mohon taufik kepada Allah. Doa kepada Allah. Doa silahnya orang beriman. Sedekah kaum mukminin. Lalu beliau menyebutkan detail rincian amalnya. Beliau mengatakan setelah itu, Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Ibadah kepada Allah murni dengan tauhid Jangan syirik dengan apapun. Tauhid tambah syirik. Ibadah tambah syirik. Satu. Ini la ilaha illallah. Wa tuqimus salat. Kamu menegakkan salat, wa tu'tiz zakah, kamu tunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, kamu berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita dan kamu berhaji ke Baitul Ka'bah. Namanya apa ini? Rukun Rukun Islam yang lima. Ini adalah amal-amal zahir. mau dijabarkan panjang semua pembahasan fikih Islam yang zahir ini penjabaran rukun iman yang lima ini selain tauhid. Semuanya salat, zakat, puasa, haji. Disebut dengan fiqhul ibadat oleh para ulama. Fiqh ubudiyah kaum muslimin. Tinggal sisanya fiqh muamalah dan akhlak. Rukun Islam yang lima. Kamu tunaikan ini. Jaminannya apa? Surga. Jaminannya apa? Selamat dari neraka. Rukun Islam yang lima. Ya, itu menjadi sosok, sosok muslim yang muwahid, mukmin, bertakwa, soleh, masya Allah. Interakan tadi itu di penjabarannya. Dan harus berilmu, mengkaji semua tadi. Belum mengatakan semua kala. Beliau mengatakan kepada Mati Jabal, "Ala adulluka ala babil khair?" Maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebajikan? Ditambah sama beliau amal yang lain. Pintu kebajikan. As-shaumu junnatun. Yang namanya puasa secara umum, yang wajib, yang sunnah adalah junnatun, perisai, tameng, yakni dari uh, ada mengatakan dari syahwat dan memenangkan dari berbagai macam dosa dan kefasikan Junnah. Eh, yang, yang belum memaknakan perisai dari api neraka. Semua dimasukkan di sini. Dengan puasa syahwat akan terkendali. Dengan puasa dia akan bisa terjaga dari berbagai macam dosa, kefasikan, kefajiran. Bahkan dengan puasa tameng dari api neraka. Puasa wajib dan sunnah. Wasadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yudfil ma'un nar. Dan sedekah, perbanyak sodakoh yang pertama zakat mal yang wajib. Ini sedekah sedekah yang sunnah. Sedekah infak, sedekah infak fisabilillah, yatim, ha? yang fakir miskin, infak dan sedekah fisabilillah. Ini menghapuskan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, penghapus dosa. Wa sallaili wa sadraju fi fi lail dan seseorang yang salat di tengah malam, qiyamul lail, Qiyamul mulai Dibacakan ayat jafa junubuhum anil mawaji. Ini tiga poin dianjurkan sangat oleh beliau. Puasa wajib puasa sunnah, sedekah wajib sedekah sunnah dan qiyamul mulai. Belum mengatakan setelah itu semua qala. Belum mengatakan dalam sabdanya ala ukhbirukum bi rasil amri wa amudihi wa dharrati sanami. Maka aku tunjukkan kepada engkau wahai Muhammad kepala dari semua yang ada ini. Rasul itu intinya, bahkan kepalanya dan semua yang ada ini. Tiangnya dan punuk yang paling tingginya. Mengatakan mau ya Rasulullah. Beliau mengatakan Rasul Amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa Darwatu salamihi al-jihad. Kepala dari semua tadi adalah keislaman kamu. Islam. Mohon maaf, non-muslim minggir. Ini ranahnya kaum muslimin. Tiangnya sholat. Ditegaskan lagi, sholat tiang agama. Yang nggak sholat, menjadi kafir dia. Dan puncak yang paling tinggi dari amal Islam, jihad fi sabilillah. dengan syar'i dengan fikih jihadnya para ulama. Barakallahu fikum. Ini amal-amal yang, yang, yang dikerjakan untuk menggapai selamat dunia akhirat. Dia kiamah masuk surga aman dari neraka. Belum mengatakan setelah itu. Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah aku habarkan kepada kamu kunci yang mengikat semua tadi? Kata mau ya Rasulullah. Beliau mengatakan fa'akhadha bilisani memegang lidahnya sambil mengatakan kufa alaika hadza. Kamu cegah, kamu kontrol, kamu kendalikan lesan kamu. Hifdzul lisan, menjaga lesan kita. Kata Mu'ad bin Jabal, Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima takallamu bih. Apakah kami akan diazab, dihukum dengan apa yang kami ucapkan? Jadi eh, yang dipahami eh, selama ini yang mereka tahu diazab, disiksa karena perbuatan, tindakan amal anggota badan, bukan terkait dengan lesan. Tanya beliau Mu'ad bin Jabal, Ya Rasulullah, Apakah mungkin kami akan dihukum dengan lesan kita ini yang kita ucapkan ini? Belum mengatakan seret ke umuka ya Ini hatikan. Bukankah Bukankah yang membuat umat manusia tersungkur di dalam neraka jahanam di wajah-wajah mereka, di hidung-hidung mereka, melainkan karena hasil yang mereka ucapkan? Jawabannya, nah. Justru Rasul mengatakan penyebab orang banyak banyak tersungkur dalam neraka jahanam dengan wajah dulu. Artinya ketika dimasukkan wajah dulu yang masuk, baru kakinya. Itu menggambarkan kerendahan, penghinaan kepada sang pelaku. Yang membuat orang masuk neraka itu karena lesannya. Yang diucapkan oleh lesan. Ini bahaya lesan. Barakallahu fikum. Kepingin selamat dunia akhirat, jaga lesanmu, kendalikan lesanmu, kontrol lesan kamu. Jangan mengucapkan kecuali yang baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik atau kamu diam. Kalau tidak, dari lesan Anda akan muncul berbagai macam hal-hal yang membahayakan dunia akhirat Anda. Satu kalimat dia ucapkan Allah ridhoi. Martabatnya naik dunia akhirat. Satu kalimat yang diucapkan tanpa dia pikir. Allah murka dengan kata-kata itu. Dia akan tersungkur ke neraka jahanam dengan lesan dia tadi. Allahul Musta'an. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya menjelaskan tentang bahaya lisan. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha ila an-nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh ada seorang hamba mengucapkan satu kata. Ma yatabayyanu ma fiha. Tidak ditabayun dulu kata-kata ini. Baik atau buruk. Langsung mengucapkan tol satu kata. Prosot dari mulutnya. Ternyata kata-kata yang Allah murkai. Dengan satu kata itu dia tersungkur, terpelanting dan neraka jahanam lebih jauh dibandingkan timur dan barat. Masuk neraka, jauh dalam neraka jahanam naudzubillah lebih jauh dibandingkan timur dan barat dengan satu kata yang muncul dari lesannya binasa dunia akhirat hati dengan lesan juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang sama belum mengatakan dalam sahabat Rasulullah SAW Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat sungguh ada seorang hamba mengucapkan satu kata yang Allah ridhoi tidak bersih di benak dia ketika itu artinya nggak dia pikir satu kata Allah ridhoi dengan itu Allah Jalla wa'ala mengangkat dia sekian derajat keimanannya, keislamannya, Tinggi matapatnya dia. Satu kata Allah ridhoi. Wa inal abda la yadakam bil kalimat min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Ada pula orang yang mengucapkan satu kata yang Allah murkai. Tidak dipikir di dia sebelum itu. Dengan itu dengan itu dia tersungkur dalam neraka jahannam. Nauzubillahi. Maka di antara jalan keselamatan dunia akhirat, jaga lisan, kontrol, kendalikan lisan Anda. Jangan mengucapkan kata-kata kufur, jangan mengucapkan kata-kata syirik berbau syirik, jangan mengucapkan kata-kata yang menyimpang berbau penyimpangan, penyimpangan kesesatan, jangan mengucapkan kata-kata yang batil atau kata-kata yang mengandung unsur dosa, ke, eh, dan kemaksiatan atau kata-kata yang menggambarkan buruknya akhlak Hati-hati, jangan gampang mencaci maki, mencela, riba, namima mengolok-olok, merendahkan, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Banyak sekali yang dikerjakan oleh lesan ini yang membahayakan pelakunya. Jangan, hati-hati. Diisi dengan sebaliknya, yang baik-baik. Ucapannya khair, ucapan keimanan, ucapan uh, ketauhidan, ucapan yang mengandung ketakwaan, kesolehan, zikir, baca Al-Quran, dakwah ilallah, kata-kata yang baik, semua terkait dengan lesan Anda. Kunci dari semua tadi adalah lesan. Lesan. Artinya ada orang yang sholatnya Masya Allah. Puasanya luar biasa. Hajinya Masya Allah. Bentahun. Infak sedekahnya luar biasa. Tapi nggak jaga lesan. Bisa binasa dia dunia akhirat. Dan ini kata Ibn Qayyim rahimahullah termasuk keajaiban umat manusia. Ya. Di bukunya al wabilu Sayyib Ibn Qayyim menerangkan rahimahullah termasuk keajaiban yang ada. Kamu mendapati sosok orang yang luar biasa kesolehannya. Ibadahnya, amalnya luar biasa. Dia bisa menahan diri tidak mengerjakan perzinahan, homer, mencuri, tidak mau dia mengerjakan itu. Tapi subhanallah tidak bisa mengontrol lesanya. Ini nggak bisa dia pegang. Akhirnya dia yufri itu oh, mengeluarkan kata-kata bior dari lesanya itu dengan caci maki, dengan eh, makian, cercaan, celaan, hinaan dari kata-kata ini yang dengan itu dia hancur binasa dunia akhiratnya. Menjatuhkan kehormatan sekian banyak orang, nggak peduli dia. Nauzubillah. Di bawah sebuah kisah tentang orang terdahulu. Ada dua orang sahabat, satunya orang yang soleh ahli ibadah. Yang satunya belatang ya. Ini belatang ya. Hah? Uh, luar biasa orangnya Dosanya, maksiatnya, belingnya, nakalnya. Teman yang soleh sering menasihati. Aksir. Eh, cukup. Jangan dosa terus. Tobat, insaf. Nurut. Kambuh lagi. Nasihati lagi. Tidak cukup. Hentikan. Sudah jangan banyak dosa lagi begitu. Nurut. Kumat mana? Akhirnya orang yang berbuat dosa ini masa nggak enak risi dia. Sudahlah, seakan-akan Loh, sudah enggak? Eh, jalan bisa enggak? lo saya nggak tadi dia. Ya usah taruh Aku nggak nyawang iki ya. Monggo, monggo, monggo. Adzan dulu. <clears throat> Monggo. Tapi Barakulahikum belum menyebutkan kisah tentang dua orang di masa lalu Bani Israel. Satunya orang yang soleh ahli ibadah, satunya orang yang ahli maksiat. Yang soleh yang ahli ibadah sering menegur temannya yang banyak dosa tadi. Akhirnya yang ahli maksiat menyatakan, sudahlah, jangan ngurusi saya. Seakan-akan kamu di, diciptakan untuk ngawasi aku. Sudah, jangan ngurusi saya. Saya punya Rabb Azza wa Jal yang ngurusi saya. Sudah banyak dianggap ngeyel, nggak mau nerima nasihat. Yang soleh ini berang dia. Tahu berang nggak? cara-cara muncul bahasa perang ini ya. Marah dia. Merasa ini sudah banyak dosanya, dimaksiatnya, dinasihati nggak nurut ini. Yang soleh mengucapkan satu kata. Dan itu dikecam dalam Islam. Dia mengatakan, Wallahi, La yaghfirullahu lak. Sungguh demi Allah, sungguh demi Allah, Allah nggak bakal mengampun eh, dosa kamu. Bersumpah atas nama Allah, Allah nggak bakal mengampuni dia. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, Man dhalladhi yata'alla alaiya alla aghfir li fulan. Siapa ini orang yang lancang bersumpah atas namaku namanya ta'alli Allah lancang bersumpah atas nama Allah aku tidak bakal mengampuni fulan faqad ghafartu dzambahu wa ahbatu ketahuilah aku sekarang meng, meng, meng, mengampuni dosa orang ini dan mem, menghapuskan menghancurkan semua amalnya kamu disebut dengan at-ta'alli Allah mengampuni dosa itu haknya Allah jalla wa bukan haknya manusia Kok bisa-bisanya dia lancang menyebut nama Allah bersumpah ah, atas nama Allah, Allah nggak bakal mengampuni fulan. Itu tindakannya sangat mengerikan. Allahul musta'an. Itu sama dengan menghujat Allah Jalla wa'ala. Sama dengan Anda merebut haknya Allah Jalla wa'ala. Ini kenistaan bagi hamba tadi. Lancang kamu. Maka Allah mengampuni dosa orang tadi yang ahli maksiat dan membatalkan menghapuskan semua amal kebajikan orang yang tadinya soleh. Kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis, fakat takallama bi kalimatin au baqad dunyahu wa akhiratah." Orang tadi yang soleh tadi mengucapkan satu kata membinasakan dunia akhiratnya. Kenapa? Lesan gak dijaga. Hati-hati Enggak semata-mata orang jelek saja yang lesanya kacau. Orang yang baik, orang yang soleh, yang yang gemar beribadah, yang bertakwa. Juga hati-hati dengan lesan. Jangan pernah meremehkan orang lain sedikit pun. Jangan sombong dengan ketakwaan kita. Kadang merasa, Masya Allah, soleh, bertakwa, suci, gitu, mana yang, yang lainnya. ah, jelek, najis, sampai mengucapkan kata-kata yang melanggar syariat. Saking jengkelnya dengan ahli maksiat misalkan orang yang fasik, fajir dengan berbagai macam dosanya, jengkel marah dia, saking marahnya mengatakan kafir kamu. Ini membahayakan ya akhi. Anda mengkafirkan pelaku dosa besar, itu penyimpangan besar dalam Islam. Diperbandingkan dosa kamu yang mengkafirkan orang dan dosa mereka mengejarkan kemaksiatan, gede dosanya kamu. Itu dosa kemaksiatan karena itu penyimpangan takdir. Kata muncul seperti itu hati-hati. Barakallah. Intinya adalah jaga lesan. Barakallah fikum. Ini beberapa ayat, beberapa hadis sebagai contoh saja yang di dalamnya menjelaskan berbagai macam jalan upaya menuju selamat dunia akhirat. Ada fi'il ma'murat, mengerjakan yang diperintahkan oleh agama, iman, amal soleh, dakwah, istiqomah dan sabar, rukun Islam yang lima, sunnah, puasa sunnah, saudara saudara sunnah, qiyamul lail, jaga keislaman, jaga sholat, jihad sabilillah. Ya, amal kebajikan. Dan yang kedua, menjauhi larangan agama. Yang dikatakan ilmu biqat, dosa yang menghancurkan. Jangan syirik, jangan kufur, jangan bid'ah, jangan ada penyimpangan, jangan kefasikan, kefajiran, kemaksiatan, jangan akhlak yang buruk. Kerjakan yang ini, jauhi yang ini. Selebihnya doa kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah, taufik kepada Jalla wa'ala, InsyaAllah Allah ta'ala akan selamat dunia akhirat, selamat dunia wiyah dalam semua keadaan, dan semua kondisi akan selamat dengan sikap yang benar, sabar ketika ada musibah, syukur ketika ada nikmat, istighfar ketika berbuat dosa, agamanya akan bagus. Selamat agamanya dengan sunnah, dengan Islam, dengan uh, tauhid hidayah. Akhir hayatnya akan menjadi bagus. khusus khatimah dengan semua tadi. Dalam barzah mendapatkan nikmat kubur sama tidak azab kubur. Dan puncaknya dia kiamat nanti mendapatkan surganya Allah dan selamat dari api neraka. Itulah yang namanya selamat dunia akhirat yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik. Walhamdulillahi Cukup sekian untuk temanya. Tak kasih waktu untuk pertanyaannya. Dikarenakan waktunya hanya sampai jam 7 lewat 20. Menyisakan 12 menit lagi. Monggo, kasih kesempatan. Ada yang belum jelas, ada yang mau sampaikan, tanyakan, tafadhol, semoga mudah. <clears throat> Monggo. <clears throat> ya apa ini? Gak ada yang tanya lagi sudah. Wes pas semua ini. Jelas gamblang semuanya ini. Loh, di Nanti tak habiskan waktunya, mau tanya, saya tanya Ustaz, nah, waktunya habis. Repot ya, dikasih waktu, monggo mau tanya, bingung mau takon apa ini. Ya apa? Enggak ada? Alhamdulillah kalau nggak ada alhamdulillah jadi pasakan ada. Kalau nggak ada alhamdulillah yang penting pahami dengan baik, pahami ilmiahnya dan yang paling penting ilmu dan amalkan dalam keseharian. Ini bukan teori, langsung terapan. kalau fiik. Mana ya? Selamat dunia akhirat itu ranahnya kaum muslimin, kaum mukminin, para solihin para muttaqin, muslimin yang komitmen di atas sunnah dengan pemahaman para salaful ummah secara umum. Muslimin yang punya komitmen istiqamah atas sunnah dan menerima semua hal-hal yang melanggar agama. Barakallahu fikum. Bukan yang kaya, bukan yang miskin, bukan pejabat atau rakyat. Itu nggak dihitung. Yang dihitung sisi keagamaannya. Barakallahu fikum. Ngoten lagi? Cekap? Yakin ada yang tanya? Yakin? Halo? Yakin? Ya insyaallah. Yang penting kita pakai dengan bagus. Semoga manfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Barakallahu fiqh.